Raden Hamzah Harja. Kudatangan ini ke seorang susah mana. Terawal berabi rabit minta mendatangi lawan Umar lawan Abah mah. Hidup abahku dan ayahku. Aku maka amjam kemiskinan kalau kau makan kalau kau goreng. Ke itu bademu nah. Di mana dia? Pasien Hamzah lawan apa? Lawan anak Megawati waktu menonton itu kada goreng. Waktu menonton kan nyakau goreng pang waktu menonton. Pang, waktu menonton. ada usah kalau Tuhan aja inya kada kawa kada kawa jua mau obah obah kawa aja mau obah mun inya kawa mau obah bisi kudrat lawan inya mun inya kada bisi kudrat jua kada kita lawan Tuhan aja dan nang penting lawan kita nang salah tu bukan orang kita kenapa jadi hakon balaki orang nang kaya itu hakonnya mun laki kita menyakiti lawan bini Kenapa jadi hakon balaki lo nang menyakiti, Ya pilih guru usul. Kada menyakiti, menyamani ya, aja. Talioy, ya, talioy. Ya. Kada nak kada nang kada satu junnya menyalahkan orang. Padahal yang sebenarnya sorong, salah pilih. Nang dipilih itu orang nasib eh, amanah, tablik, patonah. lain dari yangngkaran diih itu dari karena memilihmanusiananide katanan taide amanah kata kurang amanah tabletton punya adaide amanah tabalik katana pada sakit yang sudah ada jana Rasulullah SAW dan semuanya bersifat empat wajib sedek amanah tabrik patana ini contoh lamun kita hendak balaki cari laki nang empatnya sifatnya mun hendak artinya mah hendak pemimpin nang sifatnya empat ini satu aja yang tertinggal Dari benang empat ini pabilanya seorang jauh memilih kesalah seorang yang kada bujur sama aja salah sorong kada bujur nah, memilih guru guru nang kada anyak ngalajari balik sorong dungul kenapa karena aku larang baguru nang kada anyak coba gurunya anyak jadi seorang itu dapat ilmu ini gurunya tahu aku barang aja aja maknanya kenapa kenapa asal dan bakul aja aja duit sorong sebulan diambil sekian sekian pelajarannya pukul sepuluh hanya datang setengah sebelas bulikan tiap hari arba pere karena gurunya seruan Kenapa jadi sekolah di situ sorong yang salah? Sudah tahu aja gurunya kianat itu kenapa jadi tempat di situ sekolah? Sorong yang salah. Sedang kalau tak sudah. Sedang kalau. Nah, aku ini mencariakan jalan supaya berataan umat Islam itu mengaji ilmu agama. Dahulu kita saban malam, saban hari, kasihan ya kalau menseban malam teman hari ya aku hendak mengaji terus terusan haur kadang mengaji tak tinggal diadakan pulang limba isah mulut dulu hanya mbak isah majian uja ulu sungai kasihan ya aku aja pukul tiga hanya sampai ke rumah sedangkan di tengah jalan banyak perampok dan sebagainya ampih pulang limbah isah Ya kan? Limbah itu pulang limbah asar saban hari. pada kawa aku Kau Kauyuhan datang di kantor, uyuhan datang di toko macam-macam pada kawa aku dijadikan pulang napa seminggu tiga kali. pada kawa juga pulang jam Lalu dianukan seminggu dua kali. Nah, nang dua kali ini kepada masyarakat nang umum yaitu rakyat nah kan, nah itu mengajinya hari Kamis hari Ahad kawa kepada pegawai hari Ahad saja Sepinya haur, hari ahad punya pernah. Lamun sudah hari ahad ini pegawai kalau empat jam mengaji, pabila pengmalah jarinya. Lamun sudah pegawainya kalau mengaji, bininya pang, anaknya pang, minantunya pang. lo timbul habis Nabi SAW. Saya di zamanun ala ummati ya firun al ulama wal fuqaha fayat tabi'ahum Allah bi thalath baliyatin ula hayrfa Allah al barakata min kasbihim wa thani yusallitu ala al sultan al zalima wa thalitha yakhruju min dunya bi ghairi iman. Artinya akan timbul satu masa atas umatku yang mana umat-umatku di masa itu lagi kada mau lagi mengaji agama ya firrun minal ulama wal fuqaha bajauh daripada ulama tauhid dan tasawuf dan ulama fikih kada mau lagi mengaji mengaji tasawuf kada fikih kada tauhid kada kada mau lamun datang jua kepada tuan guru besar ini urusan partai ya kada urusan partainya kada datang Orang disuruh datang tuh jadi murid, mengaji, sidin membuka waktu dua kali seminggu, empat. Itu nang disuruh. Ini kadang maka perluan dasar seorang duduk di kursi, datang. Mas sudah duduk di kursi, tak ikat di kursi situ, karena paku. Paku kursi. Imina datang jawab menutut ilmu agama mulai dilapak sampai mati anakak ada dipakai pobul ilmialurut eh, ilmu agama mulai dilapak sampai mati ternyata anak jadi kadar menutut ilmu, mintuha mintuha ampil nutut ilmu ipar maruai ampil nutut ilmu asik ba dagang ada nang ka Bandung ada nang ka Jakarta ada nang ka Batawi ada nang ka situ kemari katulang agung katulung agung macam-macam meninggalkan majelis pengajian nang babiniannya pulang ada nang ke atas langit ketujuh ada nang ke masjid Aqsa Adapun tuan gurunya istiqomah kada meninggalkan memantingkan majlis Rasulullah SAW. Orang-orang yang berjauh daripada ulama tauhid, ulama fikih, ulama tasawuf itu diturunkan Tuhan bala kepada semuanya tiga besar bala. Bala besar tiga. Pertama, Allah menghilangkan keberkatan dari semua usaha mereka. Ini ngarannya krisis usaha. Kada berkat usaha. Ya kada huma, kada bapak oleh. Ya kada dagang, kada berudung. Ya kada ulah korodok, kada laku. dan macam-macam. Berkat usaha diangkat Tuhan. Usahanya macam-macam, tapi kada payu. Satu. Nah, nang kedua, yusallitullah alaihi sultanan zalimah. Istilahnya jaka Indonesia adalah banyak bisi produk, tapi kada payu dikirim ke luar negeri. Kalah saingan gara-gara ada mau lagi mengaji lawan guru nang tiga pak ini Padahal waktu di Bali seminggu sekali nang pere. Limbah kasar pulang waktunya. Mun hendak nang acara keluarga silahkan. Mulai subuh sampai napa Pukul tiga. Itu hanya mengaji ya kaujar. Ibu-ibunya disediakan hari Sabtu pulang. Khusus Sabtu aja. Alhamdulillah kalau di Martapura mendengar kabar tanggungan bupati nih apabila hari Sabtu jar babinian mengaji kemari jadi tugas babinian yang di kantor adalah yang gantinya nah, jadi kawa pegawai-pegawai yang di kantor itu mengaji hari Sabtu gawiannya tetap ada nang menggantikan lalakian kan bagus di kantor pulang jar bupati berjilbab pulang kan bagus kalau ini di Aceh tahu dari kamu Samunya Andi sakratna aja di, di hadanginya lawan jilbab. <laughs> Apabila ada babinya kalau jilbab tangkapnya di polisi pasanginnya jilbab. Kada wani jadi babinya itu hingga di bujur polisi masang jilbab naik pulang sepeda motor nanya jauh pada polisi jualnya jilbabnya. Jadi Aceh menyatakan bahwa anu apa namanya kampung inya di situ menjalankan syariat Islam. Syariat Islamnya adalah jilbab. Syariat Islamnya jilbab. Adapun yang berselawar panjang babinya, itu dibiarkan aja. Sebab itu bukan syariat Islam. Kira-kira lah. Memang kalau sudah rusak bandar syariat pada kawah kita sekali jilbab barang dulu jangan dilapas itu hanyar kena pulang salawat panjang neta subhanallah subhanallah atta taanni minar rahman wal ajala minas syaitan di rumah tangga kita aja ada dulu bini misalnya bersalawar napa ngarannya nang apa gitu. napa ngarannya basalawar lopes bajunya baju Lopez juga ya kalau itu lalu anu pulang tuh nang model itu nah model koboi topi bini kita nah kacamatanya pulang nang nang artinya sila orang melihat bini seorang bahasa sengot pulang maka bini bini bahasa sengot Uma coba serem sepatu pulang sampai kalian tuhut buat meneng jadi jenang laki digot kebanyak nang kuning tahi larut tunggal di kita mama dari bini nih nah, topinya dulu dilapas hanya rambutnya dipanjangnya nyak ada cocok biasa kan kalau lebat topi itu rambutnya handap babinya lelakian kalau lebat topi rambutnya panjang jadi ngalih sebenarnya nih ya nang sakesa laki-laki laki-laki kawin sama si laki-laki kawin iko rambut hendak rambutangkan laki-laki nasianye rambut ter sekali malam pertama-sama artinyas ingat kalau ingat ini ada Bahari ditab kurang fasih meja Quran Babiu orangmakrahat supaya pasti membaca Quran. Datang nang lima lalu mengajar ngarannya Syekh. Wah guru itu kan Syekh lah melajar ya Quran. Karena apa masalah baca Quran ini sering karongonan bujang gurunya. Maaflah kalau ada guru Quran nang bujang sini aku kata menyindir kata. Nah, aku pakai sah. Lalu bini-bini nang Martapura ini kasihan lawan tuan Syekh. Kada bisi bini karongonan di sini jadi ujar nang ulang mata nang bini bini aku jah mengabini sibir ujar kakawanan jangan kada gampangannya Arab kada kada kada usah Unda takutan kalau pina nyawa siuk kada tega jangan bajangan nyawa jadi ujar bini ini unda sudah rancak berpengalaman ini orang rancak kawin rancak balaki sudah ini kawin eh mau kasih yang kawin ulun naam jar saya kawin malam pertama eh, lalu menggagap manggagap sakalinya se ya. jangan beginian beginian eh. ini lintuh ke kenapa gondol lawan karas jadi sangkan toh. ujar tuan se bukan ini bopoh zua orang kasih nyambat butuh butuh zua artinya jua wassalam sekian sekilas info. jadi kamu kalian mah terdapat pemberikan nah, ah, lintu tatawan nang kalau mengaji itu tahu kesannya? ya kalau mamintu dari kamu karena tatawan sepaham tombol lagi tombol. lagi menang kalau mengaji sini itu pahamnya diteruskan. Ketawaan sama mengaji, paham? Nang kalau mengaji nang apa? akan dia ya ketawaan, bubuhannya aja. Hmm. Aduh, heh. Hmm. Sudah dipadahi, jangan ya teman nantang juga. Kalau nyembah anu, seh ya. Ini lah. dah. <laughs> Karason gana-gananya darah. Tapi gampangan, baik kambah. Hmm. Oh bukan dia. Motor tua. Nah ini. Nah lalu salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi itu terus-terusan. Kita yakin bahwa Nabi tetap dapat rahmat Allah dan kesejahteraan. Allah. Kula warga Nabi terus-terusan dapat salawat dan salam dari Allah. Sahabat Nabi terus-terusan juga mendapat salawat dan salam dari Allah Taala. Paham kan? Oleh sebab itu ayatnya Inna Allah wa malaikat yusalluna ala nabi yusallun PL terus-terusan. Dalam mudah. <laughs> Selesai-selesan. Disitulah kebesaran Nabi dan keluarga dan sahabatnya. Seterus-terusan Allah Ta'ala memberi rahmat dan kesejahteraan kepada mereka. Kita pang, lamun hendak dapat rahmat, dapat sejahtera, baca salawat kepada nang tiga ikum itu. Pertama Nabi, kedua keluarga, tiga sahabatnya. Sekadar kita banyak baca salawat kepada orang nang tiga itu, sekadar kita dapat keselamatan dan ke kenikmatan rahmat. Allah. Jadi amalannya dua sudah dalam khutbah ini. Pertama kita ingat kemunyaan sesuatu itu dari Allah. Yaitu bismillah tadi. Paham kan? Nah kedua pelajaran lagi supaya kita bersifat kasih sayang itu Rahman Ar-Rahim. Nah ketiga supaya kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Nangka empat supaya banyak-banyak salawat dan salam kepada Rasulullah, pula warganya dan sahabatnya. Hasilnya kita itu selalu berhubungan kepada Allah yaitu mengamalkan bismillah dan supaya kita selalu dikasihi oleh Allah dan makhluknya karena Rahman Rahim kita pakai dan selalu kita pulang supaya nikmat yang ada ditambah tambah dahan lagi yaitu dengan menyukurinya. Kemudian supaya kita selamat dan dikasihi Allah Taala banyak-banyak membaca salawat. Mudah-mudahan nang sedikit dibacakan ini jadi manfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebab sebagai penyempurnaan hadis tadi. Orang-orang yang berjauh daripada ulama fikih, tauhid dan tasawuf tadi pertama berkat usahanya dicabut nang kedua Allah taala mengangkat atau melantik akan pemerintah-pemerintah semuanya menyakiti rakyatnya yo ya, ikan kepala DPR kada mengurus rakyat bupati kada mengurus rakyat macam apa kita yo kepala kodem lawan kepala polisi kada mengurus lawan keamanan macam apa kita pembakar kada tahu-tahu lawan kita ahli kampung macam apa kita zolim kena kada melaksanakan tugasnya kada masalah asal duit dapat sebulan cukup udah kada tahu kayak apa orang gara-gara rombongan nang kada mau mengaji ini nah itu penyebabnya nang jadi sampai terjadi krisis ekonomi dan sampai terjadi pemerintahan dolin penyebabnya kurang nang kada mau mengaji lawan tuan guru itu penyebabnya nang ketiga mereka keluar dari dunia kada beriman mati kata oleh sebab itu jangan sampai kita, bini kita, anak kita, minantu kita termasuk orang nang menyebabkan beda tiga tadi. Mudah-mudahan rumah tangga kita bisa munyaan termasuk orang nang menuntut ilmu agama. Amin Allahumma amin al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نعمه تستجاب لها اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل روح غدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد رب العالمين عن كل ما أقول